بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوء والمنوف والرزوح والصلاح الجسد والروح طوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa muslimun Allah ta'ala ana aghna syuraga'i 'an syirki min 'amalin 'amalan usyrika bihi ma'i asyraka usyrika usyrika ya asyraka bihi ma'i Iya, kalau di fi'il madi usyrika ya. Lil majhul ya. Iya. Ghairi. Taraktuhu wa syirkahu. Dan Muslim berfirman Allah Ta'ala hadis kursi. Saya nggak butuh kata Allah. Saya nggak butuh sekutu daripada persekutuan. Nggak butuh kawan di dalam bersekutu. Nggak butuh teman di dalam berserekat kata Allah min amalin daripada satu amal ya amalan yang dikerjain oh maaf man amila amalan ya siapa orang yang beramal satu amal Oh usyrika fihi ma'i ghairi yang dia sekutukan padanya pada amal tadi bersamaku selainku Kata Allah saya nggak butuh ya, teman di dalam persekutuan terhadap orang yang beramal satu amalan yang dia mencukutukan aku dengan yang lain. Syirik di dalam beramal, ria, minta pujian, ya, itu disebut. Ada riak yang halus, riak halus. Tapi riak tempat, Ya. Enggak berbahaya, enggak. Cuman eh, sedikit aja gangguan yang bisa jadi jadi kita lama-lama tertipu gitu. Kalau di musola, di masjid, bawaan kita sembahyang sunnah mau aja ya. Paham enggak? Tapi kalau di rumah, habis bayang udah aja boro-boro rawatib. Boro-boro. Kenapa ya kalau di masjid semangat aja rawatib ya. Habis azan gue beli ya. Kalau habis bayang wajib, mbak dia. Ya. Tapi kira di rumah, kenapa kagak? Jadi seolah-olah tuh tempat ada pengaruhnya buat diri kita. Ya. Kalau nggak di masjid, nggak ada rawatib itu bahaya juga tuh kalau iya. di, didiamkan terus menerus ya. yang lebih dahsyat lagi di Mekah Madinah ketinggalan jamaah nyesel banget kita oh bangun kesiangan padahal subuhnya masih ada ya iya. tapi kesiangan apa ya, ketinggalan jamaah nyesel banget banget waduh kesiangan banget Subuh masih bisa di maktab, tapi kita nyesel nggak bisa sembahyang bareng-bareng di Masjidil Haram. Karena jaminannya gede kan? Paham nggak? Karena jaminan gede, kemudian kita merasa nyesel. Ya. Ketika kembali ke tanah air, subuhnya bangun jam 8, cuek-cuek aja. gak ada, gak ada pukul pala itu. Seolah-olah, seolah-olah. Ya, wajibnya sembahyang di, di di dalam waktunya itu masih kalah sama fadilah. Sama fadilah berjamaah di Masjidil hal Ya. Yeah. Benar gak? Ya. Yeah. Terjadi nggak sama kita? Wah, kalau di Masjidil Haram pengennya jamaah terus. Tapi kira di tanah air mundur jamaahnya. Kadang-kadang kesiangan aja nggak nyesel. Iya. Gak nyesel. Itu riak tempat Dikupas tuh begitu mendalam oleh muridnya Habib Abdullah bin Amir Haddad. Habib Dhani. Orang murid yang alim tuh. Habib Abdullah waktu masuk ke train Hadramaut dilihat keadaan Hadramaut udah berubah nggak seperti tidak seperti apa namanya ya, di zaman jid-jidnya dulu dia sedih dia pegang palenya ini, dia bersair ya tuh sair panjang ya intinya oh jauh banget ya Hadramut tempat ini berubah banget nggak kayak dulu zaman kakek-kakek kami semua begini begini sekarang udah jauh dari baru makanya terus akhirnya di belakangnya ain mulu tuh ain ain spontan besar ain ain ain ain sehingga dikatakan disarahin, yang bisa syarahin cuman muridnya aja gitu. kata Habibah inti yang syarahin syair aneh yang lain nggak bakal bisa Syarah muridnya Habib Zain. Jadilah itu syarah ainiah. ni. Ya. Ada. Wakaf pun. Habib Abdullah itu penyair ulu. Balil. Syairnya balil. Benar-benar enak didengarnya. Ihya. Eh, Ihya eh, dijadikan syair cuman jadi apa ya? Yang alaika bitaqwallah itu alaika bitaqwallah, itu ringkesan Ihya. Tapi dalam dalam kumpulan syair adalah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Berarti orang alim banget. Eh, ihya kan 4 jilid ya. 4 puluh 5? 4. Ini. Kalau kita ngaji Ihya, cara nerangin benar-benar kayak begini nih. Ya, jangan-jangan Kia-nya belum hatam, kita nyedemut duluan. Kecuali baca aja, baca cara apa itu? Uh, Makanya ada hatam Bukhari, hatam ilya hatam itu bukannya dibacanya dijelasin atau atu ke orang ngaji. Baca. Banyak gantian muter dibaca. Hatam tiga hari seminggu. Seminggu. Hatam Bukhari, nyari baru. Hebat banget hatam Bukhari tujuh hari. Kagak bisa kalau dihatamin cari ngaji atau atu, terangin tapi dibaca, muter bacanya. Ya. Siapa aja yang baca? Yang hadir 20, 20 yang baca. Ya. Yang bisa. Oh yang nggak bisa nggak bisa baca. Itu huruf botak semuanya. Ya, pilas hurufnya. Nggak ada baris. Itu yang ada barisnya aja nggak biasa baca gak bisa. Udah dibarisin tuh kitab. Tapi karena nggak biasa baca, belebok-belebok juga. Contohnya, orang nggak biasa baca rawi. Disuruh baca rawi, padahal udah ada barisnya. Ya, salah kan? Karena nggak biasa. Gimana ada barisnya? وسمواه إذا كان يوم القيامة أتي بصحف مختمة تنصب Taraktuhu wasir syirkahu tadi ya. Iya. Berarti aku tinggalkan berikut sirkahnya, ya, kawannya. Orang yang sirik ditinggalin, yang disiriknya juga ditinggalin sama Allah, yang di, yang dijadiin sekutu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kita ber, kita beramal ngarepin pujian si B. Kitanya ditinggalin sama Allah, si B-nya ditinggalin juga sama Allah. Hmm. وسماويه إذا كان يوم القيامة أتي بصحف مختمة تنصب بين يدي الله تعالى ويقول الله لملائكته اقبلوا هذا وألقوا هذا وتقول الملائكة وعزتك ما رأينا فيها إلا خيرا ويقول نعم لكن كان لغيري wala aqbalul yawma illa ma hubutu bihi wajhi dan sama wae apabila hari kiamat didatangkan suhub yang sudah dicap ya setiap setiap kita ini dapat suhub kan dapat kitab catatan amal masing-masing udah ada stempelnya itu, ya udah ada udah dicap gitu Tun sabu baina yadaila ta'ala ditegakkan di hadapan Allah masing-masing catatannya. Fayakulullahu lil malaikati. Allah berkata kepada para malaikatnya. Iqbalu haza, Terima ini amalan. Ya. Satu orang. Setiap setiap orang. Setiap orang. Kata Allah. Nih. Yang amal ini terima. Amal ini buat Tolak maksudnya. Ini terima, ini jangan. Ini terima, ini jangan. Dipilah-pilah. Dipasil sama Allah ya. ya. Wa yaumal qiyamah. Bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah fasil ya di antara mereka itu pada hari kiamat. Termasuk amal dipasil juga. Ini bagus, ini jelek. Ini bagus, terima, ini jelek, jangan. Oh, itu, Nggak beda kita dagang ya yang jelek kita pasil yang cakep ini urutan 100 ribu nih ini yang 200 ya apa aja yang kita dagang kan begitu beli borongan beli borongan kan kita pilih dulu mana yang bisa nyari untung gede nih nah ini nih yang jualnya bisa nembak harga yang nih, nih jual untung aja jual seri itu di sana begitu nanti amal-amal dipasil mau dia apa iya, bisa pisahkan kan. Baca Fatakulul malaikatu lalu malaikat berkata wa Izatik demi kemuliaanmu ma ra'aina fiha illa khairan. Kata malaikat ya Rabb, saya nggak lihat melainkan yang baik-baik aja. Kenapa dibuang semua ini? Eh kenapa ada yang dibuang? Ini yang dibuang kan baik kata kata malaikat. Malaikat nggak tahu. Ya. Wa yaqulu na'am. Kata Allah betul emang itu baik. Ini amalan puasa, ini salat, ini sedekah, ini umrah, ini haji, ini qiraatul Quran, ini jihad di jalan Allah. Semuanya baik-baik sama. Betul? Ya. Tapi kenapa disuruh buat? Lakin kana li khairi. Akan tetapi itu dikerjainnya bukan karena aku. Emang malaikat tahu orang yang beramal riak? nggak tahu. Yang tahu Allah. Yang tahu hanya Cuman malaikat taunya kalau ne amal baik naiknya ke, ke atas harum. Amal yang baik naik ke atas harum ditangkap malaikat dibawa ke atas. Gedor pintu langit pertama kata malaikat apa nih ini amal si pulang, cium lagi wangi naik tembus. Nah dibawa malaikat kedua ke langit yang ketiga. Apa itu? Amal pula. Wangi. Masuk, masuk. Tangkap malaikat ketiga, lagi ketiga, naik lagi. Terima lagi, terima lagi. Sampai di ujung. Sampai ke Allah, kata Allah, buang. Muas bin Jabal waktu di, di, dibilangin Rasul kan dia diboncengin sama Nabi. Ini hadis keluarnya di situ tuh. Muas bin Jabal nangis ketakutan dengarnya hadis langsung dari Rasulullah. Ada amal yang baru langit pertama duk nggak nggak mampu nggak mampu nembus langit pertama malaikat yang langit pertama udah udah buang lantaran baunya busuk. Tapi ada yang kedua nyium wangi sampai ketiga bau dibuang malaikat pintu ketiga. Ada yang udah sampai nembus ke atas eh nyampe ke Allah dibuang lagi karena Allah yang lebih tahu. Sehingga yang Mu'az bin Jabal setelah itu dia ibadah to'at kepada Allah, udah gak mau bergaul. Gak mau ngomong, melainkan baca Quran aja kerjanya. Gak keluar rumah ini. Dari pagi ketemu pagi Quran yang dibaca. Setelah mendengar mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah. Ya. Kan yang bikin orang lihat kan bergaul. Yang bikin kita lihat karena kita bergaul. Kalau dia dia di hutan, melihat misalnya beriak monyet. Monyet kagak tahu apa. Ya. Eh monyet bos bayang, sah. Ria gak agak. Kalau ria sama monyet, ria sama gajah. Eh, tapi kalau ria sama orang, ini yang jadi batal. Nah bisa ria sama orang kenapa? Karena kita bergaul. Makanya muas pejabat nggak bergaul lagi. Cuman pantas dia nggak bergaul, emang nggak mikirin pape. Ya. Kalau kita nggak bergaul, coba dagang terci. <laughs> Udah nggak dagang lagi. Wah bisa Ustaz nggak dagang lagi, kirim aja anak buah. Emang anak buah nggak ketemu, nggak laporan. Entah ketemu laporan, nanti bergaul juga. Iya kan? Susah gitu. Yang penting banyakin aja istighfar. Ya. Banyakin istighfar. Kurangi pergaulan yang nggak bagus gitu aja. Wala ajabal yauma illa mabtu'iya bihi wajhi. Dan aku tidak terima pada hari ini melainkan yang di ya, lakukan semata-mata karena aku ngarep redoku. Wa Ahmadu wa Muslim inna awalan nasi yuqda alaihi al qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa ay Allahu ni'matahu فعربها قال فما عملت بها قال قاتلت فيك حتى استشهد حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري أي شجاع وقد قيل ثم أمر به fayushabu ala wajhihi hatta hulqiya benar. Ahmad Muslim sesungguhnya manusia yang pertama diputuskan ya hukumnya ya, di hari kiamat itu orang yang mati syahid yang pertama kali disidang ya yaumil godok itu orang yang mati syahid dipanggil orang yang mati syahid sama Allah dihadapkan. Lalu diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang mati syahid itu nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah. Eh nikmat dia, nikmat Allah ya. Lalu dia tahu farabah ini orang kenal nikmat itu. Ya. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Mama amilta biha? Apa yang kau kerjakan di dalam nikmat nikmatku tadi?" nikmat itu. Lalu orang itu menjawab si mati syahid syuhada tadi. tu fika hatta ustus ustuzhidtu. Saya berperang untukmu sehingga saya mati syahid. Hatta ustus ustuzhidtu. Saya berperang sampai saya mati. Oh Allah bilang kazibta. Itu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqala dari. Akan tetapi kamu berperang supaya dipanggil jariun, jariun. Ya, jari. Pemberani. Ya, syuja. Itu bohong kata Allah. Kamu berperang supaya kamu dikenal atau dipanggil sebagai pemberani. Maka ya. gila Sungguh kamu jadi panggil pemberani. Oh pahlawan tuh berani, paling berani. Ya. Summa ummi rabihi kemudian diperintahkan dengan dia habu ala wajhi, lalu digusur ke wajahnya hatta ulgiya binar sehingga dilemparin ke dalam neraka. Yang mati syahid karena enggak enggak ikhlas karena masih ria ya, ria. Rasulullah enggak tahu ya zahirnya aja kan ya zahirnya orang mati saja sudah nggak usah dimandiin nggak usah dikapankan udah kuburin nggak usah disolatin kuburin zahirnya tapi yang tahu Allah ini dia yang serapnya kita nih orang boleh boleh boleh melihat seseorang nih oh, oh emang mesti begitu ya zahirnya itu hukum orang zahirnya nggak boleh, nggak boleh batin. Emang emang kita tahu batinnya dia nggak boleh. Eh ya ibadah itu jangan, ya eh, nggak boleh. Itu ngomong gitu itu riak nih tahu nih hati itu riak nih ah nih tahu hati itu Oh, Yang tahu Allah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu ada lagi orang yang belajar ilmu lalu diajar, belajar ngajar. Udah belajar terus diajar. Kan gede pahala. Wa al-Qur'an, baca Quran. Fa utiya bihi faradahu ni'matahu. Lalu dia didatangkan, dikasih tahu nikmatnya. farrahah lalu dia kenal nikmat itu. Ya nikmat Allah. Gala pama amil fiha. Allah berfirman, apa yang kamu kerjakan terhadap nikmat tadi? Gala. Ini orang menjawab, ta'allamtul ilma wa tu. Ya. Yeah. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'ana dan aku baca karenamu Al-Qur'an. Aku baca untukmu ya Allah Al-Qur'an. Qala Allah menjawab, "Kazibta." Itu bohong. Ya Allah, Allah tahu. Jangan pikir Allah Gak tahu. Segala apa yang kita lakukan ria atau ikhlas Allah tahu. Ya, allah alhamdulillah. Walakinnaka juga lah wa alim. Akan tapi kamu belajar supaya dipanggil alim. Oh, dia orang alim tuh. Supaya tujuannya begitu. Makanya kita kalau sayang sama saudara, sebetulnya kalau sayang sama saudara, kita tutupin ya, kebaikan saudara kita. Kalau sayang sebetulnya gitu. Kalau kita sayang sama saudara sebetulnya tutupin kebaikannya. Kalau kebaikannya kita tutupin apalagi kejahatannya gitu. Ya. Soalnya kalau kebaikannya kita kita sebutin ngerinya dia jadi ria, jadi ujuk. Makanya kita kalau orang puji depan kita, kita mesti ngomong la haula wala quwwata Allah. Jangan sampai jadi bumerang. Emang pantas orang puji, Karena memang ada kebaikan, puji. Cuman kita yang dengar jangan sampai gak kuat. Ya, jadi bumerang, baca lah haula. Yang gak boleh nyela. Ya. Makanya kalau orang-orang yang agigat ah, itu dibalik. Pujian jadi celaan celaan jadi pujian dibalik ya. aduh orang bayang udah ibadah, ibadah udah ibadahnya udah pakai 100 rakaat tiap malam. Dia bilang ibadah itu belum ada apa-apa, nah, gitu. Sedekah, infak, udah pakai ratusan juta. Boleh anak yatim, ratusan juta. Wali pakai ini loh. Hmm. Dan Hah? yang awalnya riak terus setelah dia uh, menyadari bahwa itu suatu keriaan terus dia bertobat itu termasuk ini kan riak juga iya itu amal udah nggak ada papenya itu amal udah telanjur iya telanjur udah telanjur nggak ada artinya walaupun dia udah menyadari Iya, nanti besok menyadari itu jangan diulangi riak gitu Jangan diulangi ria. Ya. ya. Bahkan ada sebaliknya orang yang ikhlas tiba-tiba ada bisikan ria. Ya. Ada ada perasaan ria. Tapi belum ngomong. Belum belum ngomong. Apakah itu batal amalnya? Kata Imam Ghazali, kalau udah sempurna kerjaannya istirahat nggak batal, pahalanya dapat. Kalau Syekh Izzuddin bin Abdul Salam bilang batal. Okay. Batal. Lain halnya diomongin. Nah, habis itu dua-duanya sepakat. Amalnya awalnya ikhlas. Tiba-tiba 70 tahun berikutnya diomongin, ngomongin. Dulu aneh pernah begini tuh. Oh, oh, oh, oh. oh. Hebat aneh tuh. Ah, langsung tuh blus amal tuh. Nyungsep lagi deh. Karena diumum, diomongin, iya. dizahirin. Tapi kalau nggak dizahirin, hanya ter, terlintas di sini perasaan ria, perasaan, ya, namanya itu alamat apa perasaan ria. Itu belum batal, belum hancur, asal jangan dizahirin. Kalau dizahirin hancur. Baik dizahirin dengan dengan perkataan atau dizahirkan dengan perbuatan. Ya. Wa qara'tal Qur'ana yugalah wa qari. Kamu baca Quran supaya dipanggil qari. Pagat gila, sungguh kamu udah di, di, disebut itu, disebut alim, disebut kori. Udah pahalanya itu ini. Pahalanya dapat gelar doang, gelar alim, gelar kori. Tapi di sini nggak dapat kata Walakin naga mana itu? waktu mau mirabihi, payus habu ala wadhi hatta ulgiya finnar. Wa rajulun wasa'a 'alaihi wa a'tahu min asnamin asnabil mal kullihi. Ada juga orang yang diluasin rezekinya oleh Allah. Lalu diberikan itu harta yang luas tadi diberikan min asnabil mal. Diberikan oleh Allah kepada orang itu bermacam-macam harta. Ya. Allah luasin rezekinya Allah kasih dia bermacam-macam harta dari mana ini ngalir harta. bin min bin mal Kulih. Fa'udiya bihi. Lalu didatangkan orang itu fa'arrafahu ni'matahu. Allah kasih tahu nikmatnya yang Allah kasih ke dia. Fa'arrafaha, dia kenal ini orang. Iya betul tuh nikmat Allah ya Allah bersyukur. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta?" Apa yang kamu berbuat? Kala ini orang menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayun faga fiha laka." Ini orang menjawab, "Tiadalah aku tinggalkan min sabilin daripada satu jalan tuhibbu yang kau cintai ayun faga fiha." Bahwa diimpakkan padanya. Maknanya saya udah impakkan semua di jalan Allah. Di jalanmu yang kau redoi, yang kau suruh ya Allah, dan yang kau sukai. Ya, harta kan memang diberikan tujuannya supaya diinfakin. Qala Allah berfirman, Azibta, Kau dusta. walakin naga baata liyukala huwa jawad. Akan tapi kau berbuat itu numbang sunugai supaya dipanggil jawad. Orang yang apa itu jermawan supaya dipanggil orang yang dermawan. Maka gila, sungguh engkau sudah disebut dermawan. Tsumma umi kemudian diperintahkan dengannya payus habu ala wajihi, kemudian di diusur ke wajahnya itu yang nikmat-nikmat tadi itu jalanin ke muka dia, cuma wa ulqiya cuma ulqiya benar kemudian dimasukkan ke dalam neraka naudzubillah nggak ada harapan kita deh kalau udah begitu melainkan bedanya antara ini ria dengan siar gitu misalnya orang membangun pembangunan masjid gitu ya untuk menarik supaya siar dengan ria itu bedanya jadi gimana bedanya dia yang tahu di hati sih deh ya. di hati dia yang tahu kalau dia misalnya Iya. Maksudnya biar orang lain ikut sendiri. Gitu, ikut iya, kan gitu. dia, dia, dia, sendiri yang tahu sini. Kalau memang dia semata-mata nyumbang mancing orang supaya ngikutin dia, nggak ada niat lain supaya dia dipuji dia nggak, ya itu bagus. Yeah. Tapi bisa enggak? Yeah. Bisa enggak? Biasanya biasanya eh, eh, kebaikan yang sudah disiarkan itu rentan rentan sama riak ya, rentan meriak yang kita umpetin aja kadang-kadang kita nongolin karena ada bisikan setan lu sebutin tuh sayang orang nggak tahu lu beramal kan bergejolak di hati kita deh eh? kan tadinya ikhlas tuh terus ada bisikan bergejolak di hati kita itu namanya alamat apa riak tapi kita sanggup gak ngatasin itu tuh kalau kita sanggup, kita nggak ngomong, katanya nggak rusak, nggak rusak tuh. Yang sudah kita kerjain nggak. Tapi kalau dia nggak, sayang lo, lo kalau lo nggak sebut tuh, lo dia kagak tahu, udah sebut aja. Lo bukan ria, lo tak habis bini binimah, supaya ditahu wah. Bukan sombong muka, eh kita ngomong nih, tak tak tak. Padahal tuh ria. Jadi dikemas oleh setan, begitu hebatnya setan tuh Seolah-olah setan mengatakan ini bukan ria. Itu sebut deh. Dah, dah, dah, dan akhirnya jadilah ria. Bahaya ya. Susah emang. Pokoknya seorang ulama 40 tahun masuk ke dalam suluk perjalanan ini. Itu selama 40 tahun mundur lagi ke belakang. Cuk, maju lagi, mundur lagi. Susah. Gimana kita? Gak mau pelajarin kitab tasawuf ya sudah selama-lamanya merasa enak aja ibadah kita Padahal bahayanya sudah banyak bahaya. Itu disebut tipuan setan. Kecuali orang-orang yang mau pelajari kitab-kitab itu dengan sendirinya semakin dia pelajarin semakin dia tahu bahayanya. Orang nggak mungkin bisa menghindari bahaya kalau nggak tahu itu bahaya. Paham? Kita nggak tahu nih bahaya, bisa nggak hindarin bahaya itu? Nggak tahu. Jadi pelajari dulu yang bahaya supaya kita bisa hindari. Pelajari itu ujub, pelajari itu ria, pelajari itu sum'ah, pelajari itu taubat, pelajari itu segala macam sabar, ya, syukur supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, itu pun ya, dengan dengan apa ya, dengan sekuat-kuatnya yang tadi bilang ulang aku sudah masuk mendalami 40 tahun tapi mental lagi ya, jatuh bangun deh jatuh bangun aduh baru satu tingkatan aja ya. tingkatan taubat aja udah mundur maju deh gimana tingkatan yang ini ini jadi syiar boleh Cuma kuat gak hati kita dalam menghadapi bisikan itu. Ya. Makanya nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya nahan hati kita dari ujung masuk kita dilindungi sama doa itu. Ya. Nanti ada Allahumma ini A'udzubika ada kan? Ya. ya nanti ada ya Allah a'lam. semoga mudah-mudahan gitu bisa.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 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله